Bismillahirrahmanirrahim. kita melanjutkan apa yang berkenaan dengan al-il wal jahl dan berkenaan dengan orang alim dan orang jahil diterangkan dan dijelaskan di dalam kitab ini oleh Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa masalul jahili al muqassiri fi talabil ilmi al wajib alaih kama sali abdin arsala ilaihi sayyiduhu kitaban ya'muruhu fihi bi asya'a wa yanhahu fihi an asya'a falam yanzur fi dhalika al kitab ولم يعرف ما فيه أصلا مع القدرة على ذلك لتمكنه منه perumpamaan orang jahil yang teledor di dalam menuntut ilmu yang wajib baginya sama dengan perumpamaan seorang hamba seorang budak diberi surat oleh tuannya atau jeraganya dalam surat itu memerintahkan dia dengan mengerjakan beberapa perkara dan mencegahnya dari beberapa perkara lalu si budak tadi tidak menghiraukan sama sekali tidak melihat dalam surat tadi dan tidak tahu apa isinya Padahal dapat melihat, dapat membaca, dapat mengerti, tapi tidak mau. Jadi orang jahil yang tidak mau mempelajari syariat Islam, tidak mau mempelajari ilmu-ilmu yang telah diwajibkan di dalam syariat Islam, sama dengan orang mendapat surat dari tuannya dari jelagannya, dari majikannya yang mana surat itu mengandung perintah dan larangan lalu tidak menghiraukan. Kalau begitu si budak tadi tentu bersalah dengan salah yang sangat besar. sehingga dia tahu dia sebagai seorang budak, dia sebagai seorang hamba atau pekerja diperintah apa, dilarang apa, tidak tahu. Kenapa? Karena surat dari tuannya, surat dari majikannya tidak dia nah, orang yang demikian itu tentu akan mendapatkan hukuman karena trader, karena tidak memperhatikan hingga tidak dapat menjalankan mana perintah dan tidak dapat meninggalkan mana larangan yang akhirnya amal perbuatannya selalu bertentangan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Nah inilah perumpamaan orang yang tidak mau mempelajari ilmu-ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat bahaya. Jadi kalau orang itu semua semacam dia semacam budak yang sedemikian itu tentu saja rusak masyarakat. Nah, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu-ilmu demi untuk membawa orang kepada pelaksanaan tugas kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan itu wajib dipelajari sebagaimana mestinya sampai setiap orang mengenal dan mengetahui fungsinya sebagai manusia hidup dalam alam dunia dan tugasnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga di dunia ini semuanya berjalan sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu sudah sering saya terangkan. Sebabnya kerusakan dunia yang akan membawa kepada kehancuran manusia di dunia dan terutama dalam alam akhirat disebabkan rata-rata tidak menghiraukan surat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawanya oleh Nabi Muhammad SAW hingga kebanyakan orang tidak menjalankan fungsi atau tugas sebagai manusia manusia hidup dalam alam dunia ini. Nah, di sini masalahnya. Jadi kalau kita sudah mengetahui demikian itu, manusia dan salah satu, ya bahagia, ya celaka, ya selamat, ya sengsara kalau menjalankan apa yang dikandung oleh surat dari Allah Subhanahu wa ialah Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya ada perintah, ada larangan. Manusia akan selamat. Manusia akan mulia, akan bahagia di dalam dunia ini sampai dalam alam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Tapi kalau kebanyakan manusia tidak mengetahui surat dari Allah SWT hingga tidak mengetahui mana perintah, mana larangan hingga perjalanan dalam alam dunia ini tidak sesuai dengan garisnya di sanalah banyak penyelewengan banyak kesalahan, banyak kebatilan hingga membawa manusia kepada kecelakaan kepada kesengsaraan dan kepada kerugian yang besar di dunia sementara terutama dalam alam lain lain. Jadi kalau begitu jahil itu ada orang yang ditimpa oleh bahaya. Bahaya apa? Bahaya jahil yang mengefekkan bahaya-bahaya yang luar biasa. Di sinilah masalahnya. Maka ditentukan orang jahil yang teledor, yang sembrono, yang tidak mengherukan tugas kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu yang diwajibkan sama dengan budak yang tidak menghiraukan surat tuannya atau majikannya. Ini macam orang yang jahil. Yang trader tidak mempelajari Kedua, wa masal alim alladhi lam ya'mal bi كما فلمن نظر في كتاب سيده وعلم ما فيه فلم يمتثل بشيء من أوامره ولم يجتنب شيئا من نواهيه التي نص عليها في كتابه dan kedua perumpamaan orang alim yang mengetahui surat-surat dari Allah Subhanahu wa taala termasuk Al-Qur'an, ilmu-ilmu syariat agama Allah. Kemudian tidak mau mengamalkan, tidak mau menjalankan, tidak mau melaksanakan. Lam ya'mal bi ilmi. Itu sama dengan apa? Sama dengan orang yang menerima surat dari majikannya, menerima surat dari juragannya, dari tuannya dalam surat ada perintah ada larangan dia terima itu surat dan dia baca dan mengetahui isinya mengetahui tapi tidak mau malah sanakan bahkan menentang nah, tentu saja orang yang demikian itu pengetahuannya tentang adanya perintah adanya larangan tidak ada artinya tidak ada gunanya apa sebab dia tidak melaksanakan sehingga amal perbuatannya tidak sesuai dan tidak cocok dengan apa yang dikandung oleh kitab pun Apa yang disampaikan oleh majikannya atau tuannya. Toh akhirnya menjadi orang yang melanggar. Menjadi orang yang diancam dengan hukuman. Maka mengakibatkan akan sengsara dunia dan akhirat. Nah, jadi dalam masalah dua ini, si jahil dan si alim masing-masing harus tahu diri. Bagaimana tahu diri? Seorang jahil merasa dia jahil dan menyadari kejahilannya. Kalau sudah dia sadar, tahu bahwa saya ini jahil, tentu dia akan berusaha bagaimana saya menghilangkan kejahilannya. Nah untuk menghilangkan kejahilan ini tentu saja dia mesti bangkit mencari ilmu ilmu pengetahuan yang diwajibkan oleh syariat agama Allah SWT. Begitu juga si alim karena sudah mengetahui karena sudah mengetahui apa perintah di sana, apa larangan dan sebagainya. Nah, tentu dia wajib menjalankan dan melaksanakan. Kalau tidak pengetahuannya akhirnya tidak ada gunanya bahkan akan menyebabkan tindakan hukum terhadap dirinya. Maka dalam dua-dua ini oleh Syekh Ibn Usaha sudah dijelaskan. Orang yang tidak berilmu, wah ini sangat rugi walaupun menjalankan suatu perbuatan karena tanpa ilmunya wah ya rusak perbuatannya tidak jadi bahkan tidak diterima wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal dan siapa saja menjalankan sesuatu tanpa ilmunya maka amal perbuatannya tertolak dan tidak akan diterima begitu juga orang yang berilmu pengetahuan yang telah disyariatkan oleh Allah, perintahkan dan ditegaskan oleh Allah tapi tidak mau menjalankan. Nah, ini saya terangkan juga. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidin wasan. Dan orang yang berilmu tidak mau menjalankan ilmunya. Artinya ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul lalu tidak mau menjalankan itu orang akan disiksa oleh Allah terlebih dahulu daripada orang-orang yang menyembah berhala. Nah ini masalahnya. Kalau begitu kita-kita kesemuanya ini laki-laki perempuan muslimin dan muslimat di mana saya berada harus menjadi apa? Menjadi orang berilmu pengetahuan dan melaksanakan serta mengamalkan ilmu ilmu nah, ini harus selamat. Jadi wajib kita menjadi orang yang berilmu pengetahuan terutama tingkat wajib dan wajib kita melaksanakan dan mengamalkan ilmu-ilmu itu sebagaimana mestinya. Di sini baru keselamatan. Nah, kalau sudah dijelaskan demikian perjalanan Al-Quran dan hadis yang dikutip oleh ulama-ulama itu, lalu disampaikan kepada kita bersama serta kita sudah dapat mengetahui kehidupan kita dalam dunia ini tidak usah bingung lagi sudah jelas nyata oh begini nah sudah jadi untuk kejayaan dan keselamatan dalam dunia dan akhirat kita harus menjadi orang pandai orang berilmu ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah swt Ini dalam pertama kali. Lalu wajib kita melaksanakan dan mengamalkan ilmu itu sebagaimana mestinya. Ini jalan keselamatan. Lain tidak ada. Nah, maka itulah kalau kita sudah dapat mengetahui hak dan kebenaran secara jelas, tentu saja kita tidak akan bingung dalam kehidupan dunia ini. Sudah tahu jalannya. Tapi kalau sudah diberi tahu jalannya, realnya masih bingung. Nah, ini orang masih was-was. Orang berwas was, jadi masih mungkin jiwa ragu, ragu belum meyakini. Kalau nah, orang dikatakan, dah sampai jalan, ini jalannya. Jalan terang, dan padang. Jalan tidak ada jalan kiri. Bingung, apa iya, apa enggak, apa iya, apa enggak, Itu kan orang masih syakun, orang ragu-ragu. Atau muas, wis, orang yang masih masuk, bagaimana? Nah, belum yakin. Kalau orang sudah diberitahu tentang Al-Quran dan Hadis batas-batas wajib sekian begini dan begitu harus begini masih sakun dan waswas ini ada penyakit dalam hatinya salah satu daripada dua ya kurang sehat akal ada kerusakan dalam akal kholalun fi aklihi ada kerusakan dalam akal au syirkun khafiyun fi qalbihi ada kemusyrikan halus dalam hatinya jadi kalau orang sudah diberi penjelasan jelas minallahi wa rasul dan sudah gamblang tapi masih ragu-ragu masih tidak mau menerima sebagaimana mestinya itu ya salah satu ya ada kerusakan ada konsleteng dalam akal pikirannya atau ada syirkun khafi ada kemusikan yang halus dalam hatinya. Jadi orang demikian itu berarti tidak normal, akalnya tidak bersih dan hatinya pun tidak bersih. Nah, Maka itu dalam Al-Quran sudah diceritakan orang-orang zaman Nabi Muhammad SAW, terutama ketika masih di, eh, waktu di Medina. Banyak ayat turun, ayat turun. Orang-orang tahu tapi tidak mau menerima sebagian. Siapa yang tidak mau terima? Nah, tahu dan tidak tidak mau menerima orang yang dicap munafik. Nah, orang-orang munafik itu kenapa? Karena dalam hatinya ada apa Ada penyakit fi qulubihim maradun. Nah, marad ada marad. Fi qulub maradun. Bahkan tambah dapat penjelasan, tambah dapat keterangan, tambah ayat turun, tambah eh, bertambah sakitnya. Fazadahum Marad fazadahum wafat. Tambah marad, tambah sakit lagi. Nah, jadi ada marad. Nah maradnya hatinya apa? Nah adalah syirkun khafiyun atau nifakun atau kufrun ini. Ya, maka jelas imma ada kekurangan dalam akal memang kholalun fi aklihi kholal itu kerusakan dalam akalnya au syirkun khafiyun fi qalbi atau ada syirik halus samar dalam hatinya. Nah, maka kita-kita kesemuanya harus betul-betul kalau sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterang-terangkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah semua sampai pada kita kita harus terima dengan yakin ya kan? pas ya, ini apa mestinya lalu harus kita amalkan di sini mas jadi si alim harus menjalankan ilmunya bahkan nanti mengajarkan ilmunya si jahil harus mengikuti alim mempelajari ilmu dan nantinya menjalankan ilmunya kalau sudah demikian ini maka semua semua akan menjadi alim hanya tingkatnya alim berapa persen ya alim tingkat apa tapi toh semuanya harus jadi alim kalau kita sudah mempelajari masalah demikian ini kalau gitu orang Islam, laki-laki dan perempuan harus jadi orang jahil atau alim. Harus alim. Tidak boleh jadi orang jahil. Jadi kalau semua orang Islam pun mematuhi apa yang dikasih syariat, tidak ada orang Islam jahil. Semua orang Islam alim. Hanya tingkatnya alim kelas berapa, ya berapa persen tidak salah. Lain. Tapi semuanya harus alim. Tidak ada orang Islam yang tidak apa rukun Islam ini. Tidak ada. Di mana? Sejagat bukan semua kota Malang tidak ya bukan se Indonesia sedunia ini semuanya tidak ada orang Islam yang tidak apal arkal Islam khamsatun kalau mematuhi apa yang dikasih oleh syariat tapi kalau ya begitulah keadaan manusia tidak mematuhi yang lain sejagat sekampung ya banyak Islam yang masih banyak yang belum tahu arkanul Islam khamsatun dunia Islam ala khamsatun nggak tahu kadang-kadang keliru sampai dianggap tujuh hmm. kalau akal Islam 17 so tambah tidak lagi apa gimana ya ini nah inilah masalahnya jadi kita harus dapat mengetahui betul betul nah, jelas jadi ada alim ada jahil kalau tidak melaksanakan semacam itu Fandur rahimahullah, Qala Syekhul الشيخ rahimahullah ta'ala Fandur, cobalah lihat. Selidiki. Kalimat nazoro yang buru, undur. Ini melihat dengan perhatian. Jadi an-nazar di sini maknanya at-ta'ammul wa tafakkur fi halil mazdur. Meneliti dan memikirkan dalam keadaan yang dilihat. Nah, ini jadi an-nazar di dalam ilmu bukan nazar melihat biasa sebetulnya nampak sesuatu tidak begitu. Meneliti dan memikir, memikir-mikir tentang apa yang dilihat. Jadi mengamat-amati, meneliti, memikirkan apa yang dilihat. Jadi an-nazar dua at-ta'amulu watafakuru tafakkuru fi halil manzur dalam hal yang dilihat. Apa ini? masalahnya apa juga nah, ini namanya nazar nah, sekarang kita diperintahkan fandur coba lihat artinya coba pikir nah, dan teliti pahami betul-betul semoga kamu dirahmati oleh Allah hatara taksiran asna'a min taksiri halain al-abdain fi haqqi sayyidina adakah engkau melihat keteledoran yang lebih buruk taksiran asna keteledoran yang lebih buruk asna lebih jelek lebih buruk dari keteledoran dua hamba ini di dalam hak tuan mereka atau juragan apakah ada keteledoran yang lebih jelek daripada keteledoran dua budak dua hamba di dalam hak tuannya dari dua macam orang ini jahil yang demikian tadi dan alim yang demikian juga tadi tentu saja tidak ada ini yang lebih teledor Nah maka itulah kedua-dua tadi Jahilun mukosir dan alimun mukosir Jahil teledor Teledor dalam apa? Fi bil almi Wa alim mukosir teledor dalam apa? Fil amal bil ilm Dua-dua ini sangat bahaya Dua-dua ini merupakan keteledoran yang sangat jelek, yang sangat buruk Dan kalau dua-dua ini ada dalam masyarakat, semua tatanan, semua peraturan, semua tuntunan akan macet tidak berjalan. Dan semua akan macet tidak berjalan, semua apa saja. Urusan syariatkah atau urusan duniawiyah itu sama. Kalau sudah ada orang ngerti teledor, ada orang jahil teledor, Orang yang mengerti tegal tidak mau melaksanakan, tidak mau menjalankan berarti melanggar. Orang yang jahil teledor tidak mau mengetahui, tidak mau mempelajari. Kalau masyarakat berisikan dua macam orang ini macet segala Tidak akan berjalan apa. Jadi merupakan suatu kehancuran dalam masyarakat. akan menyebabkan kerugian orang apalagi dalam urusan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita-kita ini jangan sampai menjadi jahilul muqassir atau alimul muqassir. Muqassir teledor, sembrono. Jahil muqassir di dalam mengaji ilmu, alim muqassir dia melaksanakan ilmu. Jangan sampai ini harus kita jauh. Jadi bagaimana? Harus menjadi alimun amilun di almi, Alim amil ilmu alim yang melaksanakan ilmu baru berkembang ilmu baru berhasil jalan maka fandur rahimakallah tara taksiran asna'a min taksir al abdaini keterajaan dua hamba ini dua budak ini fi haqqi sayyidina jauh hak tuan mereka Wahataku ulama andahu hujjatun au udhrun. Apakah akan ada bagi keduanya hujjah atau uzur dari Tuhan tidak akan ada alasan sama sekali. Kesalahan itu tidak akan diberi alasan hingga dimaafkan. Tidak. Nah ini kesalahan-kesalahan yang sangat berat maka tidak akan ada alasan. Berarti tidak akan akal, tidak bangkit untuk keduanya pada tuannya hujah atau alasan. Tidak ada. Tidak ada hujah, tidak ada alasan. Umar tanya, kenapa kamu tidak menjalankan? Saya beri surat. Mau jawab apa? Kau dengar tahu? Saya nggak tahu. Kenapa tidak kamu baca? Toh, kamu bisa baca. Yang satu, kenapa kau tidak kamu laksanakan perintahku dan kau langgar larangku? Jawab apa? Toh sudah kamu lihat, kamu toh sudah mengetahui surat saya. Lah alasan apa kira-kira? Tidak ada. Dua-dua bersalah dengan kesalahan-kesalahan terhadap jeragannya, tuannya yang tidak akan ada alasan bisa terhindar dari tuntutan atau tidak akan hukum. Nah inilah manusia besok menghadap pada Allah SWT kalau dengan dua sifat ini wah, terbaik Dan tidak bisa orang bisa mengatakan kenapa ya saya nggak tahu ya tegur kenapa nggak mau tahu kenapa nggak belajar Tahu sudah saya beri kitab cici Al-Quran sudah saya beri tuntunan pimpinan yaitu Nabi Rasul Lalu yang dapat yang sudah keren mengetahui kenapa tidak kamu jalankan? Toh kamu sudah saya ilmunya, sudah apa tahu ilmunya, mengetahui. Wahal ahadun ahakku bil iqab wal nakal minhuma lijara'atihima wa qillati ta'zimi li sayyidihima Apakah ada seseorang yang lebih berhak disiksa dan diazab al-iqab an-nakal sama azab Apakah ada seseorang yang lebih berhak disiksa dan diazab dari kedua orang ini? Karena beraninya dan kurang hormatnya terhadap Tuhan mereka. Jadi tidak ada kesalahan orang yang lebih berhak disiksa daripada kesalahan dua orang ini. Berarti ini kesalahan yang top, kesalahan yang pokok atau bisa kita katakan kesalahan total. Ini dua kesalahan total coba lihat. Sudah saya contohkan urusan dunia. Ada orang naik kendaraan, ada stopan merah, dia terjang sendiri. Dia tahu merah terjang, disalahkan. Ditangkap disalahkan, kenapa kamu terjang? Apa tidak tahu? Tahu saya lihat. Kalau kena terjang, nah kalau salah dong. Berarti kan kesalahannya ini memang nah, tidak mau mengamalkan ilmunya tahu ini stopan merah, tahu dia terjang, berarti pengetahuannya enggak, enggak ada artinya kan dilanggar. Nah sekarang ada lampu merah dari Allah SWT, jangan berzina umpamanya, jangan mencuri, ini kan lampu merah, stop, jangan berzina, stop, jangan mencuri, tahu dia mencuri haram, zina haram, mapu haram, riba haram, terjang saja, bagaimana? Nah ini dihukum oleh Allah, Oh jadi hukum mau jawab apa? Kenapa kau langgar? Apa tidak tahu? Toh kamu sudah tahu. Lah ini berarti kesalahan yang lebih berhak untuk fisik karena sengaja. Yang satu nggak tahu. Ada lampu merah, jalan merem, tutup pantangnya. Setelah melanggar takut kenapa? Tidak tahu, kenapa tidak tahu? Merem. Ya <laughs> kenapa tutup mata? Padahal kamu bisa buka mata. Kenapa tidak kau buka mata? Mau jalan. Mau jawab apa? jadi nah, ada alasan nah ini masalahnya akhirnya tersiksa diazab begitu juga besok anda mau. kenapa kamu langgar ini tidak sholat, tidak ibadat kamu berbuat mungkar dan maksiat waduh tidak tahu kenapa tidak melek Kenapa melek? Kenapa tidak buka mata, bagaimana buka mata? Lihat Al-Quran, lagi belajar. Kenapa tidak mau? Mau jawab apa kira-kira? Ya sudah dianggap oleh Allah SWT. Nah, ah, inilah. Maka keduanya ini orang yang lebih berhak mendapat siksa dan azab. Tidak ada orang lebih berhak dari itu. Dan kesalahan dunia kesemuanya sumbernya ini. Coba pikir. Kesalahan dunia kesemuanya. Mulai iblis, ya, <laughs> mulai iblis sampai kobil. Anaknya Nabi Adam pertama sampai terus lelah Sampai sekarang sampai akhir dunia. Kesalahan sumbernya salah satu dari dua. Alimul mukosir, ya, dan <laughs> jahilul mukosir. Coba apa saja sudah lihat ke semuanya. Kesalahan itu dari ini. Tahu melanggar, tidak tahu, tidak mau tahu, tahu. Tidak mau tanya, ini sudah. Pak timbul kesalahan-kesalahan saya. Jadi kalau begitu kita sekarang akan membina umat Islam, membina masyarakat Islam supaya betul-betul aktif dalam keislamannya, jalannya dua ini. Memberantas kejahilan, meningkatkan keilmuan. Meningkatkan keilmuan dengan mengamalkan ilmu. Ilmu itu dalam memperjuangkan. Ini jadi mudah saja sekarang. Nah, maka kita juga masyarakat kaum muslimin memikirkan rumah tangga, masyarakat dan sebagainya, bagaimana caranya supaya Islam ini maju. Islam berjalan, orang-orang aktif dan Islam, jalannya gampang, mudah, ringan, jalan jahil harus kita berantas pemberantasan kejahilan dan ada peningkatan jahil majulah jadi buta-buta ilmu agama ini harus kita berantas. Maka di kampung-kampung harus diadakan pemberantasan buta ilmu agama Islam. Ini aja ada. Mestinya sudah dulu ya. Tidak. Ya mesti sudah dulu ini sih. ya, tapi secara organis, organisasi yang baik, teratur, maupun pribadi tapi ter, teratur. Jadi pemberantasan ilmu-ilmu agama, eh, pemberantasan memberantas eh, buta kebutaan ilmu-ilmu agama Islam. Jadi buta ilmu agama Islam ini Islam Jadi kalau ada memberantas buta huruf, sekarang kita harus memberantas buta ilmu-ilmu agama Islam. Sampai orang Islam bagaimanapun corak dan bentuknya, di mana dia ada harus tahu ilmu agama Allah. Jadi, Cuma sekarang ini tanda tanya besarnya apa? Siapa yang sanggup? <laughs> Siapa yang sanggup memberantas buta ilmu agama Islam? Sekarang yang sanggup siapa? Nah ini tanda tanya besarnya siapa yang sanggup? jadi ya, ini masalahnya. Jadi kita-kita harus mengulurkan tangan, saya sanggup. Nah, mesti begitu. <laughs> Ya jadi laki perempuan kamu si muslimat harus mengulur tangan saya sanggup. Nah, bagaimana caranya? di rumah tangga tangganya dulu. Ya begitu. Terus nah, bagaimana caranya? Mas tuh sedapat dapat ini harus ada. Nah, terus di, di sampai di dalam memberantas buta ilmu agama diteruskan ditingkatkan sekaligus mengamalkan ilmu-ilmu agama Allah jalan Nah inilah masalahnya. Ya ini yang dinamakan tabligh. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Islam ini yang jalannya. Tabligh dakwah amar ma'ruf nahi munkar. tablir menyampaikan ini dari Allah SWT. Ini penjelasan dari Rasulullah kamu harus begini jangan begini menyampaikan itu namanya apa? tablet sudah menyampaikan lalu diajak ayo jalankan dakwah kita panggil mari nah, terus kalau ada kesalahan baru bisa anda amar ma'ruf nahi jadi kita sampaikan terus kita orang ajak saya tahu kita ajak Kau panggil dulu, terus kasih tahu, tahu bisa saja. Nah, maka Nabi diperintahkan oleh Allah, ya ayat Nabi, ya ayat Rasul balik mau unjil mereka sampaikan. Terus ada itu untuk terus ada wakmur bel orsi dan sebagainya, wanahani Nah, jadi caranya ada tabligh dan dakwah serta amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ini kesemuanya, memberantas buta huruf eh buta pengetahuan agama Islam dan meningkatkan pelaksanaan ilmu agama Islam. Nah, ini. Nah, ini jadi jelas maka diperingatkan di sini fahdar antakuna ahadar rajulainil masumain dan berhati-hatilah kamu. Jadi berhati-hatilah kamu menjadi salah satu dari dua orang yang sial ini. Mas'um sial apa jadi hati-hatilah kamu akan menjadi dua orang yang sial ini. Jadi harus berhati-hati. Fahzar antakuna ahadar jangan menjadi jahil muqassir, jangan jangan jadi alim muqassir. Jangan jadi salah satu. Wah ini penyakit itu. Harus kita jauh jahil muqassir dan alim muqassir. ini harus berhati-hati. Maka diterangkan fahdar antakuna ahadar rajulainil mas'umain. Al-jahil alladhi la yata'allam awil alim alladhi la ya'mal. Jahil yang tidak mau belajar, alim yang tidak mau berguru, tidak mau beramal. Wah, ini dua-dua Jadi ini dinamakan sirian. Ya, harus dijauhi sama sekali. al jahil allazi la yata'allam al alim allazi la yahmal kalau disebut alim la alim la bukan lucu alim punya ilmu banyak tidak sekarang ada orang tahu sholat lima waktu wajib tahu tidak menjalankan ini masuk alimun layak amal tak masuk bukan uang ngaji kitab bukan dia begitu tahu Sholat lima waktu wajib. Kan alim loh. Man alima alatan bahwa alim. Man, an, man alima alim bahwa alimun biha. Siapa yang tahu satu masalah, dia itu sudah tahu alim pada masalah itu. Tahu, ini lima waktu wajib. Tahu dia sekarang alim, tidak mau menjalankan ini alim qasir. Tahu Jumatan wajib, tidak mau Jumatan, ini alim tahu riba itu haram, dia langgar terjang. Ini alimun. kan alim tahu. Nah ini masalah. Jadi bukan alim yang dikatakan ilmunya banyak. Nah begitu. Man alima mas'alatan wahidatan bahwa alimun biha. Ayo, masalahnya apa sekarang? Nah, kan begitu bahwa. Jadi al-jahil ala la ta'allaq awil alim ala la ya'mal. Jangan kamu menjadi salah seorang dari dua macam ini. Mengapa? Fatah lika ma'al halikin wa takhkara dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Toh, nanti kamu akan celaka. Halaka yahliku itu celaka akan binasa bersama orang-orang yang binasa dan akan rugi khosirah yaksan khosirah yaksaru rugi dan kamu akan rugi dunia rugi akhirat nah, ini jadi kesengsaraan kebinasaan kecelakaan sampai kerugian dunia dan akhirat disebabkan jahil mukosir dan alim mukosir tadi jahil alladzi ta'ala dan alim ala la ya'mal maka awas jangan jadi ini ya, ini Maka kalau kita pelajari Al-Quran dan Hadis, rata-rata itu sangat mendorong orang Islam laki perempuan harus belajar ilmu sampai begitu jaminan fadilah-fadilah yang dijelaskan wah besar sekali sampai majelis-majelis ilmu begitu nilainya ini kesemuanya membawa dan mendorong supaya kita giat mempelajari ilmu-ilmu. Mengapa? Sampai dikatakan majlis ilmu sesaat saja lebih abdul, lebih utama dari sholat sunnah seribu rakaat. Lebih abdul daripada seribu menjenguk orang sakit. Daripada seribu mengikuti mengantarkan jana ya. Padahal ngaji ilmu sedikit sebentar. Mengapa nilai begitu? Ini mengandung dorongan supaya kita jad ilmu karena ini pokok semua tadi asolah waziarah dan sebagainya dan sebagainya tidak akan hasil kalau tidak ada ilmunya tidak jadi kalau tidak ada ilmunya itulah jadi yang dimasalahkan tadi ilmu-ilmu yang wajib dibicarakan sudah kalau ilmu yang tidak wajib memperluas ilmu ini bisa hukum wajib dan tidak sukanya tadi. Maka nah, itu ilmu-ilmu itu diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya al al Ulumuddin ada ilmu hukumnya fardu ain. Ini yang dibahas tadi. Ilmu yang fardu ain yang diterangkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ilmu-ilmu yang tingkatnya wajib aini yang tidak bisa orang lepas dari hal itu. Sudah. Terus ada ilmu fardu kifayah. Masyarakat kaum muslimin harus mengetahui ilmu itu. Tapi tidak kesemuanya, tidak setiap pribadi muslim. Tidak satu persatu, tapi secara global, sejamaah. Kalau sudah ada yang mengetahui cukup, seperti ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu-ilmu yang kebutuhannya dibutuhkan oleh masyarakat tapi tidak masing-masing nah, ini ilmu kita termasuk ilmu tajwid termasuk ilmu nahu termasuk ilmu dakwah dan sebagainya terus ada ilmu sunnah nah, tidak wajib tambahan masing-masing ilmu wal amalu li ajlillahi subhanahu wa ta'ala nah, ya, tidak menambahkan keluasan ilmu nah, bahkan nanti ada ilmu makruh ada ilmu ha haram nah, ini masalah nah, maka dibagi dua dulu bahwa ilmu yang wajib dan ilmu tidak wajib bagi setiap muslim sudah ini pembagian lebih kita utamakan ilmu yang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Nah, itu tadi yang dibahas. Kalau tidak, sampai begitulah bahayanya. Adapun memperluas ilmu-ilmu, amal ittisa'u fil ulum diniyatin nafi'ah wal istighfar minha wa ziyadatu ala qad hajati fadhalika min a'zamil wasail ila Allah wa afdal fadail inda Allah. Walakin ma'al ikhlas liwajhillahi fi talabil ilmi. Adapun memperluas ilmu yang tadi sudah saya katakan tidak tingkat wajib aini sudah memperluas. Nah, memperluas barang baik ke baik. Memperluas barang baik ya tentu pak. baik. Apalagi sekarang memperluas ilmu. Apakah itu tingkat fardu kifayah, apakah tingkat sunnah? Nah, untuk memperluas ilmu, ilmu agama, ya manfaat dan memperbanyak daripadanya serta menambah-nambah ilmu atas ukuran yang dibutuhkan fadzalika min a'zamil wasail itulah dari sebesar-besarnya wasilah asbab musabab atau perantaraan untuk kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pun memperluas ilmu-ilmu agama Allah SWT, Ilmu-ilmu syariat Allah SWT, dan kita selalu meningkatkan tambah-tambahannya ini adalah merupakan sebaik-baiknya seutama-utamanya sabab musabab atau wasilah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita qarab kepada Allah. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah segala macam. Tapi dalam ilmu diperintahkan untuk minta tambahan. Wakul Rabbi Zidni Elman. Ini saja kalau kita pelajari mengapa justru Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah segala macam pangkat derajat lahir batin dunia akhirat semacam itu tapi oleh Allah masih diperintahkan selalu minta tambahan. ilmu. ini menandakan ilmu itu sangat apa? Sangat penting, sangat mulia. Nabi Sulaiman alaihissalam oleh Allah ditawari ilmu, harta benda, kerajaan. Nabi Sulaiman milih ilmu karena milih ilmu dua-dua kasut <clears throat> Jadi dua-dua itu sekali karena milih ilmu harta benda datang kerajaan datang termasuk nabi rasul dan raja itu nabi hmm. Sulaiman kenapa nah, asbabus sabab ini diuji oleh Allah adalah karena milik ilmu hmm. ini menandakan bahwa ilmu itu pokok Nah, Nabi kita Muhammad SAW bahkan diperintah oleh Allah, wakul, katakan hai Muhammad, Rabbi, Zidni ilman Maka kita gunakan ini doa setiap saat Rabbi zidni ilman Ditambahi wabukni fahman Minta faham <coughs> Di sini pentingnya ini Jadi menambah ilmu memperbanyak ilmu, memperluas ilmu min a'zamil wasail ilallah. Sudahlah, sampai di mana-mana dimuliakan orang karena ilmu. Hingga meninggal dunia diperingati karena apa? Ilmunya. Enggak ada orang diperingati oleh karena kayanya. Enggak ada. Rata-rata karena apa? Ilmunya, perjuangannya, amal. Nah, jadi ilmu itu betul-betul. Anggap orang tua tidak berilmu. Orang muda, cucunya berilmu. Yang dimuliakan orang yang mana? Yang punya ilmu. Orang kaya raya, tidak ada ilmu. Orang melarat, berilmu. Yang dimuliakan orang yang mana? Yang melarat. Kenapa? Karena agama muslim Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu marah. Tidak punya apa-apa. Orang tua sudah meninggal dunia. Umur dua tahun, orang tua meninggal dunia. Atau kurang itu sudah meninggal dunia. Tapi karena ilmunya sampai belajar ilmu, tidak ada alat untuk digunakan menulis ilmu. Dan Cari tulang-tulang kulit-kulit yang itu, itu digunakan. Tapi karena ilmunya meningkat, meningkat, meningkat, dimuliakan orang sampai sekarang dan sedunia lagi padahal tidak punya pengaruh jadi ilmu itu adalah penting sekali nah, maka diterangkan di sini fadzalika min a'zamil wasail ilallah wa afdal fadail indallah seagung-agungnya sebesar wasilah ilallah jadi kita takarab ilallah dengan wasilah wabtahu ilaihin wasilah kita nggak bisa takarub kepada Allah, menjaga ibadah, apa tidak bisa kalau tidak ada wasilahnya, apa wasilahnya? Nah, macam-macam jalannya ini, macam-macam sama-sama. Tapi paling agung, paling besar, paling pokok al-ilmu. Nah, jadi al-ilmu min a'zamil wasail ilallah. Pertama kali, toh sudah sering saya terangkan, pokok pertama kali untuk kita takarub ilallah pertama kali harus tahu dan perintahkan untuk tahu tahu apa fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam dulu nah, jalan kan fa'lam ini, ini fa'lam terus jalan ya'lam ya'lam ya'lam tahu tahu tahu tahu terus meningkat meningkat meningkat meningkat nah, maka jelas sekali bahwa ilmu itu apalagi kita memperluas ilmu memperbanyak ilmu menambah ilmu ini men a'zamil wasail ilallah dari seagung-agungnya wasilah perantara alat asbab musabab kita menuju kepada taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> wa afdal fadail indallah dan seutama-utamanya fadilah sesuatu yang utama seutama-utamanya keutamaan jadi seutama-utamanya keutamaan ada ada keutamaan yang tidak utama. Ya. Ada keutamaan yang tidak utama, ada keutamaan yang utama, ada keutamaan yang teruta, terutama. Baik. Orang sholat utama enggak? Utama. Tapi lebih utama akidahnya dulu. Harus imannya dulu. Sholat tidak ada iman bagaimana? Ya, <laughs> harus yakin dulu. Ya, saya akan sholat, syaratnya, tartibnya. Betul. Tapi saya yakin apa enggak sholat wajib? Belum. Belum yakin satu wajib. Lalu salah jadi enggak? Enggak jadi. salah bila i'tiqadin. Kenapa salat orang salat ikut salat? Betul soal salat itu ya betul, tapi kepercayaan tentang wajibnya enggak enggak ada. Enggak jadi. Jadi lebih utama apa dulu? Akidah harus wajib tahu bahwa ini wajib, baru melaksanakan. Nah ini jadi tingkat keutamaan. Nah, keutamaan fadilah, derajat, pangkat dan sebagainya yang lebih utama adalah ilmu. ilmu. Nah, maka wa afdalul fadail indallah. Nabi, nabi dan rasul semuanya oleh Allah diberi ilmu. Aulia Allah. Itu semuanya oleh Allah diberi ilmu tidak mesti diberi harta benda ya, ilmu itu juga tapi syaratnya menambah ilmu, memperluas ilmu, meningkatkan ilmu dan sebagainya, bahkan semua usaha harus tidak saya apa? Walakin ma'al ikhlas liwajhillahi fi talabil ilmi. Jadi harus ada ikhlas dalam menuntut ilmu. Memang begini. Al-ikhlas huwa ruhul amal. Ikhlas itu adalah nyawa amal. Orang hidup bernyawa sehingga bisa hidup. Jadi orang ini sekarang bisa hidup karena ada apa? Ada nyawanya Jadi orang. Jadi orang betul-betul orang hidup. Amal perbuatan kita akan hidup, akan menjadi amal betul-betul kalau ada nyawanya. Apa nyawanya amal? Al-ikhlas. Jadi al-ikhlas huwa ruhul amal. Ikhlas itu adalah nyawa amal perbuatan. Lah ikhlas itu apa? Al-ikhlas wal amalu li ajlillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi amal untuk atau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ikhlas. Ikhlas ini termasuk tiga tingkat. Ada orang ikhlas pada Allah tingkat pertama yaitu takut siksa Allah. Ada orang ikhlas pada Allah tingkat kedua ingin pahala dari Allah. Ada orang ikhlas pada Allah dalam tingkat yang top yang tertinggi yaitu syukran lillahi ta'ala. Jadi khaufan minal azab tolaban al ajro sawab dan syukran lillahi ta'ala ini tiga-tiga ini termasuk ikhlas pada Allah karena takut siksanya Allah karena ingin pahala dari Allah karena syukur pada Allah nah ini ikhlas hanya nah, tingkatnya ini nah kita bagaimana? ya tiga-tiga ini ya takut siksa Allah ya ingin surga pahala dari Allah dan ya demi menghaturkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah tiga-tiga dinamakan ikhlas. Selain ini bukan ikhlas. Pokok lain tiga ini bukan ikhlas. Karena tidak lillahi ta'ala. Nah, ikhlas ini melulukan ibadah tadi lillahi ta'ala. Nah, maka Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu Mengikhlaskan kepada Allah agama itu jadi amal perbuatan agama ini kita lu, kita ikhlaskan, kita tujukan melulu kepada Allah Subhanahu taala. Jadi karena Allah. Maka dijelaskan lillahi subhanahu wa ta'ala atau khalisan mukhlisan liwajillahi subhanahu wa ta'ala. Ini. Lalu ikhlas itu ada yang ikhlas biasa, ada ikhlas betul-betul ikhlas. Wah, ini sedikit kalau sudah betul-betul ikhlas murni ini tingkatnya sebab itu sadiqin jadi walakin mal ikhlas maka apa-apa jangan kita menengok manusia kalau menjalankan apa-apa jangan menengok pada manusia kembali kepada Allah apa saja apakah ngaji, apakah sholat, ibadat, perjuang dan sebagainya ini tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala Ya kita berbuat pada manusia berhubungan dengan manusia, muamalah dengan manusia, bergaul dengan manusia, membantu menolong manusia. Ya, tapi lu semua itu dasarnya lillahi taala. Lillahi taala bukan karena apa-apa. Walakin ma'al ikhlas liwajillahi fi talabil ilmi. Apa saja harus ikhlas. Maka ikhlas ini mengajar dan membina manusia muslim untuk menjadi orang yang berani, tegas dan terus terang. Ini ikhlas. Ikhlas itu membina atau mengajari orang Islam itu harus menjadi orang yang berani, tegas dan terus terang. Kan ikhlas, dapat apa? Bukan begini. Kalau ada orang mau mengamal baik, kalau tidak ada tidak. Karena takut orang -orang. Jadi dia ini masih takut-takut pada orang. Kalau orang berani kan tidak ada orang, dia tetap tidak ada orang, tetap biasa. Bagaimana? Dia sholat ada orang, ya itulah sholatnya. Tidak ada orang, ya itulah sholatnya. Tidak ada usaha apa-apa. Jadi kalau berani, tegas terus terang. Kalau dia masuk, oh, ada orang, semua. sholatnya khusyuk. Tidak ada orang, buat, buat, buat, buat. Ya, ya bagaimana? Wah, ini kalau gitu tidak berani orang. Pengecut itu. Kenapa? Takut orang. Nah, ini. Takut pada orang nggak boleh, dilarang oleh Allah. atas saunan nasa. Wallahu ahaku antaksauhu. Adakah kamu takut pada orang, pada manusia, sedangkan Allah itu yang lebih berhak, lebih wajib kamu takut. Jadi tidak boleh kita takut manusia. Bagaimana? Nah, maka tidak karena manusia dan tidak karena takut manusia. Nah, inilah lillahi subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu. Ada tamu kita muliakan. Kita muliakan tamu ini karena apa? Karena tamunya apa karena Allah? Harus karena Allah. Kenapa? Saya diperintah oleh Allah. Kalau tamu sudah muliakan tamu. Yang merintah itu bukan tamu ini. Saya tamu sampean. Saya muliakan loh ya. Nah begitu. Bukan tamunya minta dimuliakan. Kita memuliakan tamu bukan atas perintah tamu. Memuliakan tamu tidak atas perintah tamu. Jadi pemerintah eh, memuliakan tamu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Wah ini Nabi mengatakan, kalau begitu saya orang beriman pada Allah, iman pada iman akhir, harus memuliakan tamu saya. Memuliakan tamu saya atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya memuliakan tamu lillahi taala. Maka tidak boleh kasih. Tamu pakai bol, saya muliakan. Payaman tok. <laughs> Ya saya muliakan, sama saja. Iya kan begitu tamunya baik gelang emas ya dimuliakan tamunya baik kelompok, <laughs> ya dimuliakan tidak berbeda dilihat wah gelangnya emas kalungnya double ya oh mari mari waduh kan di kursi ngadep meja tamunya biasa tidak pakai gelang emas tidak pakai kalung tidak apa-apa oh ya ditemu di depan <laughs> di pagar sana tepi laut <laughs> bagaimana ya, ya tidak begitu coba hari raya kalau tamunya agak hebat begitu, wah yang dihidangkan, dijamukan, disuguhkan 24 toples. Kalau tahu biasa, Masya Allah. Kopi pahit. ini bagaimana? Kalau gitu tidak lillahi ta'ala. Nah, jadi kalau Islam tidak membedakan ini kaya yang datang atau miskin biasa. Jadi kita muliakan apa mestinya menurut syariat, menurut ukuran syariat. Orang perlu muliakan ya kita muliakan. Memuliakan bagaimana? Ya itu saja bukan karena sarungnya, bukan karena gelangnya, bukan karena pakainya, bukan karena apa. Karena ini tamu justru sekarang menjadi tamu. Tamu harus kamu muliakan dasar hadis Nabi SAW. Asal tamu betul-betul tamu. Bukan tamu membawa bahaya. Ada tamu, ya. tamu membawa bahaya. Wah itu tidak boleh dimuliakan. Bawa mungkar, bak, dan sebagainya di sini masalahnya. Jadi harus semua itu dasar lillahi ta'ala. Sudah. Ini dasar pertama. Kedua, wa ma'a mutalabatin nafsi bil amal bima ta'lam. Kedua, meningkatkan ilmu, menambah ilmu dengan menekan, menuntut diri agar melaksanakan, agar mengamalkan jadi mengaji ilmu demi untuk diamalkan. Jadi orang belajar ilmu ya setelah yang wajib untuk memperluas, menambah. Perlunya apa? Perlunya untuk mengamalkan. Bagaimana nah, mengamalkan ilmu? Ya untuk sendiri, untuk memperjuangkan ilmu itu dan sebagainya dan sebagainya ini. Bukan untuk apa mempelajari ilmu sedang yang wajib sudah selesai, sudah beres, menambah ilmu lagi. Buat apa? Ya, buat tahu-tahuan saja. Bukan begitu. Bukan buat tahu-tahuan. Buat mena- melaksanakan ilmu. Pelaksanaan ilmu ini menambah iman. Ilmu saya gunakan menambah iman. Saya gunakan untuk amal. Digunakan untuk memperjuangkan agama Islam. Nah ini jadi nawa itunya sudah begitu, wah ini sudah berapa pahalanya? Nawa itu saja. Nah inilah masalah. Jadi mutalabat ma'am mutalabat nafas serta menuntut diri, memerintahkan diri untuk mengamalkan ilmu dan Bil amal bima ta'ala. Malah jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Man amila bima alim wahu malam ya'lam Man amira. Barang siapa yang mengamalkan Menjalankan bima alim Dengan apa yang diketahui wahu Diberi ilmu oleh Allah malam ya'lam yang dia belum tahu Kata orang sufiin Ini ilmu ini dinamakan ilmu laduni Ilmu wahbi Ilmu laduni itu ilmu wahbi itu Belajarnya sedikit Tapi ilmunya banyak nyumber ilmu Apa sebabnya? Karena melaksanakan ilmunya. Ilmu itu kalau diamalkan bertambah, gitu loh. Ilmu kalau diamalkan bertambah. Bagaimana kalau bertambah? Orang yang mengamalkan ilmunya diberi oleh Allah ilmu yang dia belum tahu, belum dia belum tahu, belum mempelajari, belum tahu. Diberi. Kalau diberi itu kan tidak belajar. Tidak begini, dia berusaha, dia tidak, dia diberi diberi dulu oleh Allah berarti langsung diberi ilmu ini yang dinamakan ilmu ladun ini ilmu wah coba lihat sejarah ulama-ulama dan sebagainya anggap Imam Syafi'i, Imam Nawawi berapa usianya, rajanya tapi ilmunya nyumber kenapa? mengamalkan ilmu ini cara hadir man amila bima alim alamahu wahu malam ya'lam ada hadis lagi, warasahu ilmal awalin wal akhirin. Diberi warisan ilmunya orang awalin wal akhirin. <coughs> Jadi punya ilmu amalkan. yang ilmu. Sebab mengamalkan ilmu itu menjadi pikat, jadi memikat. Anggap setelah di perkampungan itu kalau ada ayam mau telur dikasih apa? Pikatnya dulu supaya mau telur. lah ilmu biar tambah ini pikatnya apa? Pikat untuk memikat kan gitu loh. Jadi memikat ilmu untuk mancing ilmu lagi. Apa pikatnya? Amal. Amalkan ilmu, mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu menjadi apa? Pikatnya ilmu. Jadi ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dasar hadisnya? Eh, dalil ya hadis tadi. Man alima bima alim man amila man amila bima alim alamahu Allah alamahum wow malam ya alam apa yang dia tidak tahu ada lagi warasahu wow ilmu awalin wal akhir diberi warisan ilmu awalin dan akhir nah inilah maksud <coughs> maka itu kalau kita belajar ilmu lah maksa diri kita gunakan walaupun satu kali walaupun berapa ya ini saya yang wajib tadi wajib sudah selesai ya sekarang dan walaupun sedikit kata Syekh Nusan wa'mal walau fil usri kazakati فاستخرج في ilmi min mati, wa'mal amalkan walau berusri meskipun 10 persen wa'mal walau berusri usri itu 10 seper 10 berarti 10 persen kan zakat itu zakat loh tidak semua hartanya kan sebagian ya. ya. kenapa? supaya kamu keluar daripada kegelapan kepada nur takhrut binurul ilmi nah, takhrut kamu keluar binurul ilmi minat zulumati jadi wa'mal walau berisi. Kita amalkan walaupun sedikit. 10% lah amalkan sedikit. Nah ini 10% sudah untung 10%. Nah, sekarang bisa mengamalkan 2,5% ya saja sudah. Ya, sudah hebat sudah. <laughs> Ya, sekarang kan sudah, sudah hebat. Nah, itu. Orang ngerti Quran setiap hari tidak luput satu mukhlok hebat sudah. Ya, satu setiap hari satu mukhlok itu sudah hebat. Orang ngerti la illallah, baca setiap hari 100 kali. Wah, sudah hebat itu zaman sekarang. Daripada yang tidak sama <laughs> sekali. Karena ada yang dulu-dulu. Ya, enggak sama sekali. Lah pernah ngaji Quran sama sekali. Wala baca pikir sama sekali. pada ngerti loh. Kalau gitu tidak ada usurnya nih sepersulit, ada sepuluh persen, tidak ada, jalan sepuluh persen, dua setengah persen pun tidak ada, akhirnya nol persen, nggak ada sama sekali kosong. Nah ini kita tingkatkan wa'mal walau fil usri zakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Amalkan. <coughs> Sudah maksa diri untuk mengamalkan. Sudah bisa mengamalkan bagaimana? Walaupun hanya sedikit, jangan amal sedikit. Ya. Terus ketika harus menekan diri wa <coughs> wa ta'limihi ibadillah untuk mengajarkan ilmu pada hamba-hamba Allah. di sini. Jadi ikhlas ini sudah. Terus menekan, menuntut diri untuk mengamalkan ilmu. Ketika menekan diri untuk mengajarkan ilmu. Jadi ta'allum belajar ilmu al amal bihi mengamalkan dan ta'limuhu mengajar jadi ta'allumuhu wal amal bihi wa ta'limuhu belajar ilmu mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu nah, ini dasarnya nilai bang maka <coughs> kalau tiga-tiga ini kita jalankan walaupun sedikit wah, pahalanya besar sekali tambahnya ilmu akan meningkat dan manfaatnya akan merata kalau walaupun sedikit demi sedikit maka sampai Nabi mengatakan baliru anni walau air sampaikan menyampaikan ini berarti mengajarkan ilmu orang mengatakan pak atau saudara atau bu orang kalau akan makan supaya dengan membaca bis. Nah, ini kan eh, mengasih, eh, uh, memberi apa namanya? Memberi ilmu dong, kan memberi ilmu. Tur, dia milik wasambillah. Makalah di tangan kananmu dan bacalah nama Allah. kalau kau makan baca nama Allah. Lo ini namanya memberi ilmu walau satu. Nah ini saya apalagi lain-lain dan sebagainya dan sebagainya. Itu masuk ilmu. Nah, orang tanya, caranya bagaimana? Caranya begini. Nah, itu ilmu. Jadi, belajar ilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan ilmu. Bahkan ilmu itu kalau kita ajarkan, tambah. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, al-ilmu yazidu bil infaq wal malu tangkusuhun nafako. kalau ilmu itu bertambah kalau kita infakkan ilmu kalau kita infakkan itu bertambah tapi kalau harta benda uang dinafakkan akan jadi apa habis kurang wal malu tangkusuhun nafako. kembali sekarang kita ini punya harta benda anggap punya lima juta kita bagi habis lah. kalau punya ilmu bagikan nggak habis-habis nggak ada cinta yang habis kalau dibagi kan. maka paling loman itu orang apa paling loman itu orang yang juga mengajarkan ilmu eh, eh, paling paling murah paling loman orang dikumpulkan sama masjid ditumi ilmu adapun yang yang nerima itu yang nerima benda terserah pokok di waktu ilmu ditum dibagi ada yang terima embernya apa terbuka semua, ada embernya tertutup. Ya. Waktu kerannya ilmu dibuka, re dibuka, semua di, di, di, di, apa, di, dikeluarkan ilmu tadi. Nah inilah, tanpa semua ilmu dikeluarkan. Cuma orangnya menerima terserah. Bawa ember kecil, apa ember besar, apa ember tertutup, apa ember lak <laughs> apa ember terbuka, terserah nanti pulang bawa apa terserah ada bawa ember besar <laughs> pulang ada nggak bawa apa, apa kenapa waktu tertutup ember saya lagi kenapa mengkurep <laughs> kenapa orang <laughs> ngaji ngantuk ya, sudah tak tinggal apa apa embernya mengkurep sudah tidak ada apa apa pulang ya bu harus ngantuk kenapa jaga malam ya sudah tapi untungnya dapat ganjaran, yang itu dalam soal ganjaran ya ganjaran. Tapi hasil ilmu apa enggak? Nah ini lihat embernya masing-masing. Nah ini masalahnya. Jadi para ulama itu orang yang menjaga ilmu eh, asal nilai, ilahi, ta'ala, coba bagi. Orang yang kaya kan tidak, tidak ya. ada, dikumpulkan semua sama masjid, didumi semua. Tidak kan ada. Coba ada begini. Bagaimana? Kan tidak ada. Atau orang sudah orang dikumpulkan semua, dipakai semua apa saja tidak ada malah orang yang kaya itu rumahnya itu tutup rapat nah, nah di sini masalahnya jadi kita ini ditingkatkan oleh Allah dengan diberitahu belajarlah ilmu amalkan ilmu dan nah, ajarkan ilmu sampai Nabi bersabda balighu ani walau ayat sampaikan meskipun satu ayat berapa gunanya berapa manfaatnya jadi wa ta'limu li ibadillah bagi hamba-hamba Allah. Nah, jadi harus sampaikan, ajarkan bagi hamba-hamba Allah, sampaikan pada siapa saja. Lalu orang mengajar ilmu itu tidak usah menunggu, harus dia menawarkan ilmunya, menyampaikan kan begitu. Pertama kali sudah Nabi diutus, Nabi menunggu orang datang atau orang tanya apa Nabi menawarkan menawarkan, mengumumkan ya, mengumumkan kepada Rasul seolah Allah ini begini begini itu. Wah, ini sampaikan, ini namanya tabligh, balik sampaikan. Nah, ilmu harus kita sampaikan. Ya, begitulah. Nah, cara menyampaikan zamannya macam-macam cara apa saja pokok orang bisa dapat ilmu dan dia bisa menyampaikan ilmu. Tapi kesemuanya tadi syaratnya apa muridan bidzalika kulli wattallahi wattarul akhirah. Jadi kesulitan menghendaki tujuan Allah dan supaya bahagia dalam alam akhirat. Nah ini jadi tujuan kepada Allah SWT. Jadi jangan ada tujuan apa-apa. Jangan ngaji ilmu tujuan akan akan mendapat hasil. Memang kadang-kadang ada orang terjorok, lihat ulama dimuliakan orang itu kepingin Nah kepinginnya ini lantas giat ngaji ilmu supaya dimuliakan orang. Nah ini, yalah mulai pertama tidak apa-apa lah. Ya, eh, apa-apa masih pertama loh, masih mu'alaf. Mu'alaf ke bumi. Ya. mereka kan apa-apa. Jangan dihantam saja itu dulu, nanti dulu ya. Ya Oh iya. Nah, terus tinggalkan. Nah, ini dirubah, dirubah, diperbaiki sampai nilai taala. Sebab orang kadang-kadang enggak bisa memang Al Imamul Ghazali itu ditinggal mati orang Eropa, tidak punya melarat. Imam Ghazali juga melarat. Dia punya saudara namanya Ahmad dan dia sendiri namanya Muhammad. Jadi Ahmad Muhammad. Ahmad dan Muhammad. Ah, bapaknya namanya Muhammad juga. Ah sudah, anaknya ngaji. Tidak punya, hanya orang tuanya jual jual ini membuat pentalan mental mental benang. Sudah, dia lantas sudah agak ya keadaannya begitulah sebisa kita. memberikan wasiat pada orang orang sufi sudah kok mati ini anak-anak sementara guru ngaji sufi marah lagi gurunya marah juga punya anak-anak ini sudah mati orang tuanya dipiara seorang orang sufi orang sufi akhirnya habis yang digunakan dia bilang Ghazali oh, apa Muhammad Muhammad kamu sekarang ikut saya saya tidak puasa tidak ada sudah apa yang saya infakkan untuk kamu tidak ada Orang tua tidak meninggalkan apa-apa, hanya berapa, dan sekarang saya sendiri juga melarang tidak punya. Maksud saya di madrasah, waktu itu ada madrasah pemerintah Islam di Baghdad Nizaminya. Sudah masuk, sudah masuk di situ terjamin dapat makan, minum, pakaian apa jadi seperti pondok tapi pondok bukan orang bayar dija, dijamin contoh sekarang beasiswa begitulah itu ya makan apa masuk ke sana jadi masuknya ke sana Imam Ghazali dengan saudaranya itu perlunya sudah dapat apa? Makan. jaminan makan pakaian. Demi itu. Terus sambil belajar. Tapi ilmu itu waktu masuk, masuk, masuk mendalam, ilmunya nggak mau digunakan untuk cari ma makan. Jadi ilmunya terus meningkatkan untuk lillahi Sampai Nawazali sudah dapat ilmu berkata, Taalamal Taalamnal ilma la lillah fa'abal ilmu illa an yakuna lillah kita dahulu belajar ilmu tidak karena Allah, tapi ilmu itu tidak mau. Hanya minta untuk siapa? Iya. Untuk Allah. Ilmu itu sendiri. Jadi ilmu yang murni, ilmu yang asli, tidak mau untuk selain Allah. Jadi nal ilma la lillah. Kita belajar ilmu dulu tidak karena iya. Allah. Walakin abal ilmu illa an yakuna lillah. Tapi ilmu tidak mau kecuali untuk Allah. Nah, jadi kadang-kadang pertama kali setelah orang belajar niatnya macam-macam ya sudah jangan dihantam dulu. Jangan dioperasi dulu, biarkan saja jalan. Nah, nanti ditingkatkan. Kalau ilmu mendalam, mendalam sampai lah. Kadang-kadang ikut suka, eh, segan temannya, nggak apa-apa, biar. Kadang-kadang kamu tahu kenapa kamu coba teman-teman kamu sudah belajar, cuma ke masjid, kamu bilang, wah ya, nggak apa-apa, biar. Tapi nanti dibina, jangan dibiarkan terus. Ya, nah, bilang akhirnya ilmu itu sendiri tidak mau. Kalau tidak karena Allah ini amalnya manusia, tapi ilmu yang betul-betul murni yang masuk ya, ini yang masuk. Jangan terus tidak karena Allah, wah ini bahaya. Nah, itulah. Jadi harus kalau mulai pertama nggak kuat, tapi kalau sudah orang ngerti dan pertama kali harus dilindahi. hmm. Taala. Ini kadang-kadang dia anak-anak dan orang yang masih ya masih mualaf mualaf kulubum, eh, ini nggak apa-apa lah gitu. masih mualaf. Nah itulah yang golongan masuk masjid masih sungkan, segan, tidak apa-apa lah diajak, dituntun, ya tidak apa-apa karena orang, karena bonggong, eh ya biar masuk dulu. Nah kan begitu, sambil nanti dibi, dibina sampai bersih lillahi ta'ala. Tapi kalau sudah mengetahui, ya jangan terus begitu harus meningkatkan diri lillahi ta'ala. Apa tujuannya? Wajallah wa akhir akhirah. Wa tilkal martabah hiyallati tali martabat nubuah. Nah, itu tadi belajar ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu itu pangkat di bawah pangkat kenabian setelah manusia dipangkatkan oleh Allah pertama nabi nabi dan rasul orang-orang dipilih oleh Allah langsung untuk menjadi pimpinan umat langsung dipilih oleh Allah sudah pangkat nabi kalau sudah pangkat nabi di bawah nabi-nabi pangkat paling mulia pangkatnya orang apa orang yang berilmu agama Allah mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu sudah sudah menjadi istilah al ambia al-ulama. Maksudnya ada suhada. Sekarang sesudah ambia, sesudah ambia, ya, di bawah ambia pangkat apa? Ulama. Baru nanti ada suhada sebagainya. Sampai hari kiamat yang mendapat jatah syafaat, jatah syafaat. Siapa? Awal ma yasfa'u yamal kiamat kata Nabi, al-anbiya awal man yasfa'u yawmal qiyamah al-anbiya. Pertama yang memberikan syafaat hari kiamat al-anbiya. Summa nah ini, summal ulama. Summa syuhada. Baru syuhada. Sehingga hadis-hadis yang lain, orang syahid satu yang mati atau gugur dan medan pertempuran bila agama Allah, itu saja mendapat 70 keluarganya. Atau sanak famili akan mendapat syafaat 70 jatahnya. Paling sedikit. Ini syahid-syahid biasa Artinya syahid ya tinggal bukan tinggal sahabat dulu. Itu 70. Padahal ulama di atasnya syuhada. Jadi al-anbiya, al-ulama, asyuhada. Jadi pangkatnya ulama ini ah, besar sekali. Apalagi dalam umat Nabi Muhammad SAW ini, ulama-ulama itu sama perjuangannya, tugasnya dengan nabi-nabi Bani Israel. Enggak ada sebuah ada yang katakan hadir, ada yang katakan hadir, tapi maknanya tepat. Ulama umati keambiai Bani Israel. Artinya ini bukan hadis. Ada yang bukan hadis. Kita anggap sir, hadir atau bukan hadis, tapi maknanya cocok. Kita ambil maknanya sekarang. Maknanya ulama umat Muhammad ini seakan-akan ya seperti apa? ambiak Bani Israel dalam apanya tugasnya kalau umat Bani Israel langsung ditangani oleh nabi-nabi jadi pimpinan umat langsung nabi membentuk raja, membentuk panglima perang dan sebagainya itu nabi jadi Bani Israel itu langsung ditangani oleh nabi-nabi maka banyak tuh nabi-nabi Bani Israel banyak tapi setelah zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Khotamul Ambiya al-Mursalin, Nabi wafat tidak ada nabi lagi yang memimpin umat ini meneruskan pimpinan nabi dari siapa? Ya ulama. Kalau tidak ulama siapa yang memimpin umat ini? Kalau tidak ulama siapa yang memimpin umat ini dengan pimpinan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW ada agama Islam siapa? Tidak ada. Nah, jadi tugasnya ini sama dengan tugasnya Bani Israel menangani umat. Maka itu sebetulnya ulama di atas semua Jangan ulama di underbow oleh apa saya sebutkan Harus di atas semua, semua. Jadi memimpin semua di atas semua. Semua harus tunduk pada ulama, ulama, ulama yang betul-betul sekarang punya yang menjadi warasatul ambiat tapi kan ada kan. Nah ini jadi yang menang. Maka pangkat atau mertabah yang menyudahi martabatul anubuah ialah martabatul ilim tadi. Ayo. Yang bisa katakan mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu dan memperjuangkan ilmu Jadi kal martabatu hiyallati tali martabatan nubuah Jadi menyudahi, tali menyudahi sesudah pangkat kenabian ini sudah tidak bisa kita anu loh. Ya, karena pangkat kenabian itu pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah di bawahnya ini manusia ya ulama termasuk Sunan Bakar, Umar, Utsman, sahabat itu rata-rata ulama, rata-rata. Nah, terus begitu loh. Wa jami'u maratibil mu'minina anzal anha dan semua pangkat orang mukmin di bawah lebih turun dari pangkat ini tadi. Jadi semua di bawah. ini. Segala pangkat syahid mati dalam medan pertempuran. segala Bela agama Allah mati dalam medan pertempuran, mati syahid, bebas siksa, bebas hisab. Sampai Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbi yurzaqul farihina bima atahumullah Jangan dikira orang yang kukur atau mati dan medan pertemuan mati tidak mati mereka hidup di sisi Allah dapat rezeki. Malah ditaruh di mana? Orang yang mati syahid karena membela agama Allah dan yang dalam medan pertempuran itu kalau mati ditaruh di burung hijau fi halasili tairin khudrin turun hijau, keliling di surga. Jadi kalau kita contohkan ditempatkan di helikopter, helikopter akhirat. ini, Iya, kan kita bisa bayangkan hawa tairun khudud di perutnya burung hijau, burung. Helikopter kan sering burung loh. Dan kita bayangkan di dunia kira-kira bagaimana, tapi nggak bisa bayangkan akhirat ini kira-kira. Itu semua helikopter naik terus sama satu. Nah ini orang Sahih. Loh, orang yang sudah begitu sahih pangkatnya begitu masih di bawah pangkatnya ulama yang betul-betul ulama ulama amilin tadi ya, jadi ulama lihat ulamanya ulama amilin maka tidak tingkatnya tadi belajar ilmu mengamalkan ilmu dan memperjuangkan ilmu ini tiga ini tidak bisa lepas ini nah, Wajami umaratul mu'min anzar anha lebih turun jadi bawah rendah daripada itu fa innal ulama al amilina nah, inilah maka ulama-ulama amilin ulama aktif namanya bukan ulama pasif bukan ulama menyimpang humul wasitatu menjadi perantara wasit perantara wasito ini perantara itu wasilah sama astagfirullah wasit perantara antara baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin antara Rasulullah dan kaum muslimin perantaranya siapa? Ulama. Dari Rasul diterima oleh ulama sampaikan pada umat. Umat dibawa oleh ulama kepada ikutan terhadap Rasul. Nah ini jadi wasitnya Baina Rasulullah wa baina muslimin, baina umat. Jadi ini orang perantara. Bagaimana perantara? Apa yang dari Nabi diterima oleh ini? Ulama menyampaikan pada umat. Umat diajak dibawa, mari ikut. Ikut kemana? Ikut ke Rasulullah. Yang bawa siapa? Ulama. Jadi ulama itu wasito. Perantara. Jadi perantara. lain, iya. Atau disilahkan seperti Hamzah wasal. Kalau kita baca imla itu ya. Ya. itu imla namanya Hamzah apa? Hamzah wasal untuk menggandeng itu dia hanya ada ada hamzah wasal lain jadi hamzah wasal antara nabi dengan umat antara umat dengan na, nabi lain jadi fa'innal ulama amilin humul wasitatu baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina muslimin ini ulama-ulama yang sesungguhnya yang amilin tadi yang dasarnya bersih nilai ta'ala Waqad qala Allah Ta'ala fi fadl ahli al-'ilm. dan Allah sudah berfirman Syahidallahu annahu la ilaha illahu Allah telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan dia sendiri jadi Allah pun sudah menjelaskan saksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan zatnya sendiri annahu la ilaha illallah tidak manggil Allah. Nah, Allah syahidah. Syahidah menyaksikan. Syahidah Allah. Allah menyaksikan apa? Annahu la ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahidun la syarika Allah. Jadi Allah subhanahu, Allah subhanahu wahidun ahadun samadun. Jadi Allah itu maha satu. La syarika lahu. Ya ahadun, ya wahidun, ya samadun, sama dibutuhkan oleh segala sesuatu. Itu Jadi syahidallahu anau la ilaha illahu. Kalau kita baca la ilaha itu untuk meningkatkan lamnya itu panjangkan. kan la ilaha illallah. Matnya itu dinamakan mat mubalaghah. Matnya mat mubalaghah. Ilmu tajwid ada mat macam-macam. Ini khusus ada mat mubalaghah dua. Mat mubalaghah matnya lain So, mantel ini lebih afdol daripada orang baca la ilaha cepet-cepetan. Orang tanya, saya baca la ilaha illallah. la ilaha illallah. Yang afdol yang mana? Yang panjang la ilaha illallah. Oh, itu ada pahala. Insyaallah lebih top dari itu terangkan. Jadi lebih panjang lebih afdol, jadi mantap la ilaha illallah. Matnya ini mat mubalaghah. la Lanya ini panjang kan Mantap. Tolong mat komput kalau mas mas pol masalah mat pol ya jadi mat mubalak mantep jadi mat yang ya pol lah, top top jadi mubalak top untuk mening, e, menyangatkan sangat jadi matnya mat sangat sudah Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ilah. Sudah. Lalu siapa yang menyaksikan wal malaikat? Mereka menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan Allah. Lalu siapa? Wa ulul ilmi. il, nah, ulul ilmi ini masuk. Kan masuk rangkaian ini loh. Jadi begini, Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan zatnya sendiri. Ya. Terus malaikat-malaikat menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lalu siapa? Wa ulul ilmi. Jadi kedua dari malaikat ulul ilmi termasuk nafsu rasul al mursalin wan nabi wa terus sitikun pada semua ini yang berilmu ulul ilmi nah, kenapa karena sudah tahu tuh faklam tahu annahu la ilaha illallah wa ulul ilmi nah, coba kita lihat Fandur kaifa qaranahum ma'am malaikati fi syahadati ala tauhid. Coba lihat. Bagaimana Allah menggabungkan Orona, menggabungkan, menyampur Jadi menggolongkan Coba bagaimana Ulur ini digabungkan, digolongkan oleh Allah Bersama golongan Malah ikat Di dalam syahadah terhadap Tauhidullah Penyaksian terhadap keesaan Tuhan Kemahasatuan Allah il iya, ahli ilmu itu disamping samakan dengan ikat sama-sama menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah nah, ini pangkatnya ulul ilm jadi fandur kaifa qaranahum ma'a malaikati fi syahadati ala tauhidih syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul diteruskan ayatnya iman fil kusti wa qiyamu bil wal nah, ada ada kau iman fil kusti ada tujuh karena barakat ilmunya nah, inilah masalah wa qala ta'ala qul hal yasawi alladziina ya'lamuuna wal alladziina la ya'lamuun apakah sama orang yang tahu sama yang tidak tahu ai la yasawun tentu tidak sama la fid dunya wa la fil akhirah tidak di dunia di akhirat tidak ada sama yang berilmu sama yang tidak berilmu walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lamu bi darajatin kasira, tapi toh Allah memuliakan yufaddilu Allah memuliakan Allah yufaddil takdir ini memuliakan Allah memuliakan orang yang berilmu atas orang yang tidak berilmu dengan derajat yang tinggi. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina aman minkum walladhina utul ilma darajat ay alladhina aman. Orang-orang beriman. Dan orang-orang yang berilmu lebih ditingkatkan daripada orang yang beriman biasa. Beberapa derajat menurut tafsiran Sayyidina Abdullah bin Abbas, baina kulli darajatain kama baina sama'i wal ardh antara dua derajat sama dengan langit dan bumi tingginya sebab surga itu tidak bisa kita bayangkan luasnya kalau Al-Quran sudah mengatakan wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu arbu itu lebarnya arbu itu lebar lebarnya selangit-langit tujuh ini dan bumi berapa kalau kita di bumi saja sudah orang berapa miliar cukup loh dan nah, masih kosong dunia. Ya, masih kosong. Sudah begini. Wah ini bagaimana as-samawat wal ard bumi kecil paling kecil ini adalah bumi loh. Planet kecil masuk kan bumi. Nah, bumi ini masuk kecil dibandingkan dengan planet lain yang matahari dan sebagainya. Ini ditutupi oleh langit. Jadi itu tuh di dalam begini loh. Buktinya apa? Kalau kita kita mengikuti bahwa bumi bulat, ya bumi bulat kan seperti bola di tengah-tengah begini بسم الله الرحمن الرحيم kita melanjutkan apa yang berkenaan dengan al-il wal jahl dan berkenaan dengan orang alim dan orang jahil diterangkan dan dijelaskan di dalam kitab ini